Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita ini dan memberkahi ilmu yang akan kita dapatkan sehingga ilmu ini benar-benar akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal-amal yang solih dengan izin Allah tabaraka wa taala. Sudah hadir di hadapan kita beliau Al-Ustaz Dr. Satik bin Hasan bin Rizza Hasan Basalamah MA Hafizullah Ta'ala Beliau adalah seorang dosen dari Sekolah Tinggi Dirosa Islamiyah SCDI Imam Syafi'i Jember dan beliau adalah salah seorang doktor dari keluaran atau lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Dan aktivitas beliau sekarang adalah mengajar di STDI Jember dan menyampaikan beberapa pelajaran-pelajaran muhadarah-muhadarah dan daurah-daurah Islam ilmiah di beberapa pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga Islam yang yang ada. Dan mudah-mudahan salah satunya adalah di tempat kita ini dan alhamdulillah dalam kesibukan dakwah beliau beliau masih bisa mampir di tempat kita yang sederhana ini. Dan kita sampaikan jazakumullah khairan Ustaz atas kehadiran antum dan sebagaimana tema yang beliau akan sampaikan di pengajian kita hari ini kita diajak untuk kembali. Kita diajak untuk kembali. Dengan tema sudah saatnya kembali. Kita tidak akan berpanjang lebar. Setelah beliau menyampaikan materi setengah isi setengah kosong. Mudah-mudahan di sana tadi barang-barang barangkali setengah kosongnya Ustaz ya. Yang di Tulungagung. Nah untuk di sini setengah isinya. Di sini setengah isinya. Kemudian nanti kalau ada sisa dan kelebihannya akan disampaikan nanti sore di Masjid uh, At-Tauhid di Pondok Pesantren Al Mansur Tegowangi Pare Insya Allah taala. Uh, untuk menyingkat waktu, barangkali karena sudah situasi semakin hari semakin memanas, tidak bijak kalau kita berpanjang lebar dalam mukadimah. Saya langsungkan saja waktu dan kesempatan ini saya serahkan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang beliau akan sampaikan. Barakallahu fikum Ustaz, fali tafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustadz, khususnya Ustaz Abdul Azim. Yang saya hormati bapak-bapak saya, dan saudara-saudara saya, serta ibu-ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena Yang karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana di tempat yang mulia ini. Dengan suhu udara yang cukup panas. Saya melihat sebagian sudah mulai berkipas-kipas. Karena tidak disiapkan kipas angin oleh panitia. Paling enggak ada yang jualan kipas angin, kipas. Nanti kalau ada kajian lagi, ada yang jualan kipas di sana jadi jemaah biar enak kipasannya. Tapi sungguh salah satu nikmat Allah yang agung buat kita. Dia menggerakkan hati kita. Sehingga kaki kita melangkah ke tempat ini. Dengan segala godaan yang mungkin menggoda kita. Lebih asyik duduk di rumah. Lebih enak dibikinin es teh sama istri daripada datang ke kajian di mana ini? Di Masjid Imam Muslim Al-Asari, kepanasan. Masya Allah. Tapi saya yakin, itu nikmat Allah Jalla Jalaluh yang tidak dirasakan kecuali oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu dengan nikmatnya ilmu, yang dia menghargai bahwa dengan ilmu dia dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil. Dia dapat membedakan lorong mana yang harus dia tempuh Jalan mana yang harus dia telusuri sehingga dia berujung ke pintu surga nanti. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im. Miknya ikut ceramah jemaah. Iya. Dengar suara saya. Nah, Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang mengikuti dan meniti jalan beliau. Yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Omar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seluruh sahabat Nabi yang lainnya. Para jamaah kita umat Islam mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengaku orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling menyucikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia memang manusia biasa tapi Allah telah memberikan risalah kepadanya memberikan nubuah kepadanya hari ini bapak-bapak sejak duduk di bawah tenda yang panas ini jamaah bayangkan atap yang di atas kepala kita adalah gunung es Bayangkan coba. Jangan dibayangkan seng. Kalau dibayangkan seng panas. Masya Allah. Ustadznya dikasih kipas angin. Masya Allah. Yang butuh ini jamaahnya bukan ustadznya gitu. Oh nggak cukup ya nggak apa-apa. Paruan jamaah. Paruan sama ustadznya nggak apa-apa. Nah bayangkan kita di bawah gunung es. Dengan pakaian yang tipis, dan angin dengan salju menghembus dari arah kiri saya. Antum semua kedinginan. Bisa bayangkan itu? Jamaah, bisa nggak? Kalau bisa dibayangkan bisa insya Allah. Tapi harus dirasakan kenyataan yang ada. Amma ba'd. Dari tadi sampai sekarang. Kalau saya boleh tanya, sama yang di depan. Saya jadi malu mau tanya. Soalnya pada tua-tua yang di depan saya kan gak enak kita. Masa yang kecil tanya sama yang tua. Yang muda ya, antum yang muda itu. Angkat tangan. Nah, antum dari tadi, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali baca salawat buat Nabi? Empat ratus kali. Berapa? Empat. Oh lebih lebih satu ya. Lima aja. Jemaah, kita ini ngaku cinta sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mana bukti cinta itu? Salah satu bukti cinta itu adalah bersolawat buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dan semuanya mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh dengan salawat saya, tidak butuh dengan salawat antum, tidak butuh dengan salawat semua manusia di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa jemaah? Karena Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan langit tujuh lapis. Menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang memberi makan kepada burung-burung di hutan. Allah yang memberi makan kepada semua ikan di lautan. Dan Allah Jalla Jalaluh yang membantu para ibu melahirkan anaknya. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Itu bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sang pencipta telah bersolawat buat hambanya, apa guna selawat dari kita? Makhluk yang banyak berbuat dosa dan nista. Kotor. Ditambah lagi malaikat-malaikat Allah. Yang mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka tercipta dari cahaya. Yang pekerjaan mereka hanya bertasbih, bertahmid kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang jumlah mereka tak terhingga yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Attafis sama wa laha an ma min mawdi'in ma min mawdi'i shibrin illa wa malakun راكع aw sajid Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langit itu merintih dan pantas dia merintih. Kenapa? Kenapa langit pantas merintih? Mamin mawdi'i shibrin. Tidak ada satu lokasi sejengkal pun di langit sana. Melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Kita tahu hujan tak tatkala turun. Ada malaikat yang turun dengan setiap titik hujan di muka bumi. Para jamaah tahu dengan Baitul Ma'mur di atas sana. Yang setiap hari dimasuki 70 ribu malaikat. Dan apabila mereka keluar tidak pernah masuk lagi. Yang masuk setiap hari adalah malaikat. Bah. Itu mereka bersalawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Ayat itu kita hafal. Sering kita dengar. Tapi kita tidak mengamalkannya kecuali sedikit sekali. Allahu Akbar. Allah bersalawat. Malaikatnya bersalawat. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Kepada umat manusia. Yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah ingin mengikut sertakan kita dalam lautan rahmat dan kemuliaan Allah. Maka Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina aman, sallu alaihi wa sallimu Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman saja yang diseru oleh Allah. Yang tidak beriman, tutup kupingnya. Tutup kupingnya, nggak perlu dengarkan ini. Karena keutamaan ini hanya untuk yang beriman. Apa kata Allah? Sallu alaihi wasallim taslima. Kalian banyak-banyak salawat. Bacakan salawat buat Nabi dan salam untuk beliau. Maka yang mengaku cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salawatnya sedikit, diragukan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kita ini banyak dituduh. Kita yang mengaku ahlu sunnah jamaah dituduh banyak dalilnya kurang amalnya. Dalili wah, hadisi usah saja, Amalnya dah. Allah yang masalah kita. Kita perlu buktikan dan memang ilmu itu harus dengan amal. Kita tahu yang namanya babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Oke, okay, sudah tahu babnya, sekarang tinggal amalnya. Buktikan ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapat itu terwujud dalam gerakan kita dalam sehari-hari kita. Salah satunya banyak-banyak salawat buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul sallallahu alaihi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang baca satu salawat buat aku, Allah akan bersalawat sepuluh buat dia. Maka tolonglah hari-hari kita diisi dengan salawat buat Rasul SAW. Langkah kita, jalan kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dengan itu Allah bersalawat buat kita. Amma ba'd. Ini amma ba'd yang kedua. Cuma. Ya. Kalau sudah kepanasan, bawaannya ngantuk. Bisa. Jamaah dikasih air yang bisa. Jamaah kita santai. Tolong yang mau masuk ke kajian kita minum dulu. Karena kita mau lari kencang ini kalau antum nggak minum, nanti akhirnya selesai muhadrah belum minum. Saya juga mau minum. Kita sama-sama minum. Bismillah. silakan santai-santai yang minum silakan sampai selesai baru kita akan mulai. Fadal Nah, tema kita saatnya atau sudah saatnya kembali. Saya butuh antum serius mendengarkan sebentar. Karena ceramah ini nggak akan panjang. Saya harapkan panasnya mentari dengan udara yang cukup menghangatkan ruangan ini bisa terkalahkan dengan dinginnya firman-firman Allah Jalla Jalla dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang minum berhenti dulu. Ditaruh gelasnya. Kira-kira 1450 tahun yang lalu. Hari ini tanggal berapa? Jamaah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 25 apa tanggal 26? Antara 25 26. Nanti dilihat lagi tanggalannya. Iya, 1450 tahun yang lalu atau bahkan lebih terlahirkan seorang bayi dalam kondisi yatim. Dia dibawa oleh kakeknya menuju ke Baitullah Ka'bah. Dan bayi itu diberi nama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi itu tumbuh seperti kebanyakan bayi. Tapi Allah memberikan berkah kepada bayi itu. Sehingga setelah umur 40 tahun, bayi itu mendapatkan wahyu ilahi. Satu wahyu di tengah padang pasir yang gersang. Di sebuah gunung yang dikenal dengan Jabal Hira. Kemudian gunung itu dikenal sekarang dengan Jabal Nur. Cahaya itu turun di bukit itu. Turunlah wahyu pertama. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insan ma lam ya'lam. Subhanallah. Di suatu gurun perbukitan yang tidak ada sekolahan, tidak ada madrasah, tidak ada perkuliahan, ayat yang turun Iqra, baca. Menandakan pentingnya membaca. Kita disuruh membaca. Maka banyak-banyaklah membaca. Akhirnya Muhammad turun dari bukit. Turun dalam kondisi ketakutan. Menggigil tubuhnya. Dia mengatakan, Zamiluni, Zamiluni. Dia mengatakan kepada istrinya, seorang wanita percontohan terbaik di muka bumi ini Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam takut yang datang tadi adalah jin kepada dia. Maka sang istri mengatakan, Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Tidak sekali-kali. Nggak mungkin jin yang datang kepadamu. Dan tidak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Wa taqrib baik. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Wa taqsibul ma'dum. Oh Muhammad, orang yang baik kau itu. Nggak mungkin itu jin datang kepadamu. Oh orangnya suka menyambung silaturahim. Kau orang suka menghormati kamu. Kau suka orang, kau adalah manusia yang suka membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan kau adalah orang yang suka menegakkan kebenaran. Tidak mungkin yang datang itu jin kepadamu. Akhirnya, sang istri membawa suaminya kepada kepada siapa? Kepada pamannya, Warakah bin Naufal. Datang kepada Warakah bin Naufal. Khadijah mengatakan, Isma' min ibni akhi. Dengarkan dari anak saudaramu. Warokoh sudah buta. Warokoh adalah orang-orang yang telah belajar Alkitab, Taurat, dan Injil. Akhirnya, Nabi Muhammad cerita tentang apa yang dia alami. Maka Warokoh mengatakan, Innahu lanamus, alladhi nazala ala Musa. Yang turun kepadamu Muhammad adalah sebuah wahyu yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang turun kepadamu sama seperti yang turun kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengeluarkan satu pernyataan. Wallahi, lau kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka, lanasartuka nasran mu'azzama. Demi Allah, andai kata kondisiku pada waktu itu muda dan gagah perkasa, tatkala kaummu mengusirmu dari tempatmu, mengusirmu dari Mekah ini, aku akan membantumu dengan bantuan yang mati-mati. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi dari Warakah bahwasanya kaumnya bakal mengusir dia. Nabi mengatakan, Awamuhriji ya kaumi. Apakah kaumku bakal mengusirku? Rintihan seorang yang cinta kepada negerinya. Rintihan seorang yang cinta kepada Baitullah. Rintihan seorang yang cinta kepada tempat kelahirannya. Rasul bertanya, Awamuhriji ya kaumi. Apakah kaumku bakal mengusirku dari ini, dari tempat ini? Apa kata Waraqah? Mamin ahadin ata bimithli ma ataita bihi illa udi au udi. Tidak ada satupun dari manusia yang membawa wahyu seperti yang kau bawa. Kecuali pasti dia dimusuhin. Pasti dia disakiti oleh kaum. Subhanallah. Dan betul. Apa yang dikatakan Warokoh terjadi. Setelah 13 tahun. Menancapkan pilar-pilar tauhid di tanah Mekah mengibarkan bendera la ilaha illallah di al-haram sana ternyata tanah itu tidak mau nerima la ilaha illallah akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dan Rasulullah keluar dari negeri itu keluar dari kota Mekah dalam kondisi ketakutan ketakutan dalam artian orang-orang kafir Quraisy telah mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad, maka dia hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Tapi Rasul tidak takut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rabbnya Allah Jalla Jalla. Ketika keluar dari kota yang dia cintai, Di negeri Makkah tempat Baitullahil Haram, beliau menoleh ke Ka'bah. Beliau mengatakan, Wallahi inni la'a'lam annaka ahabu baladillahi ilayya وإنك لأحب أرض الله إلى الله عز وجل وإنك خير بقعة على وجه الأرض وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت ما خرجت ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت kata Rasulullah SAW aku tahu kau adalah negeri yang paling aku cintai Kau adalah negeri yang paling dicintai Allah SWT. Kau adalah tempat di muka bumi yang paling baik di muka bumi ini. Kau adalah tempat yang paling mulia. Yang paling berharga. Yang paling terhormat di muka bumi. Andai kata kaummu tidak mengusirku, nggak bakalan keluar. Nggak bakalan Rasul keluar dari Mekah. Tapi karena kaumnya mengusir Rasul SAW, maka Rasul keluar. <clears throat> nah, Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah al dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau bersembunyi di sebuah gua. yang gua itu dikenal dengan gua Sawa. Tiga hari beliau di situ. Padahal Allah Jalla Jalaluh bisa memindahkan nabinya dari kota Mekah menuju ke kota Madinah seperti memindahkan nabi dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, tapi Allah hendak memberikan pelajaran buat umat Islam, buat kita. Bahwa semua harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus itu terjadi. Dan Rasul merasakan pengorbanan itu. Di dalam gua beliau. Tiga hari. Akhirnya setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. An-Nabawiyah. Masuk ke kota Madinah. Disambut oleh sahabat-sahabat Nabi tapi tetap kondisinya sangat memprihatinkan. Orang-orang kafir Quraisy masih ingin menghancurkan umat Islam. Mereka ingin membunuh Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Kejadian pertama ketika perang Badar. Ketika perang Badar. Kita lihat berapa melawan berapa. 300 belasan melawan. 1000. Kalah apa menang umat Islam? Menang, Masya Allah. Kemudian, perang Uhud tahun ketiga Hijriah. 700 melawan 3000. Kalah apa menang? Kalah apa menang, jemaah? Menang. Rasulullah SAW menang. Walaupun memang banyak dari sahabatnya yang tewas dalam peperangan itu. Karena yang pertama, mati atau hidup umat Islam tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla Yang mati syahid, yang menang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup umat Islam menang pada waktu perang Uhud. Kenapa? Orang-orang kafir datang ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi Muhammad tidak terbunuh. Maka mereka kalah. Mereka belum bisa membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya pun mereka kembali ke kota Mekah. Akhirnya terjadi juga perang Khandaq. Kota Madinah yang kecil dikepung dengan 10.000 tentara. Rasul SAW membuat sebuah parit Ketika parit itu dibikin, yang panjangnya parit itu 2.200 meter kira-kira, digali pakai tangan. Yang lebarnya hampir 4 meter, dalamnya 3 meter. Itu digali pakai tangan oleh sahabat Nabi. Ketika menggali, itu ada batu besar. Ada batu besar. Yang batu itu membuat penggalian tersendat. Maka para sahabat melaporkan itu kepada panglima mereka, kepada kekasih mereka, kepada Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi turun Nabi mengambil itu linggis, dipaculkan ke sana, keluar jemaah, keluar apa namanya? Saya? Kayak api, gitu, percikan api. Rasul memberikan kabar gembira bahwasanya Romawi akan dibuka buat kalian. Akan masuk ke negeri-negeri Romawi. Percikan yang kedua, Rasul memberikan kabar gembira bahwasanya Islam itu akan sampai ke Persia. Subhanallah. Dalam kondisi ketakutan umat Islam pada waktu itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dan kabar gembira itu terbukti benar yang disampaikan oleh Rasul Wasallam. Dan Nabi mengatakan, saya belugu hadad din, ma balagal lailu wan nahar, walayyad Allah baitan min madarin wala wabarin wala hajarin illa dakhalahu hadad di bi izzi azizin atau bi zilli zalilin. Kata Rasulullah SAW, agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang Kondisinya pada waktu itu ketakutan umat Islam. Belum tahu menang atau kalah dalam peperangan itu. Tapi Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan tidak ada satu rumah pun. Baik rumah itu dari batu. Baik rumah itu dari tanah atau dari kulit. Islam akan masuk ke dalamnya dan kita umatnya menyaksikan bahwasanya apa yang disabdakan Rasul benar. Islam ada di mana-mana. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus menegakkan agama Allah sehingga pada tahun berapa Rasul meninggal? Tahun berapa jemaah meninggal? Yang umatnya Nabi Muhammad, saya mau tanya, Nabi kita meninggal kapan? Tanggal berapa meninggal? Jemaah? Tanggal 11. Bulan 11. 2011. Ya jamaah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggalnya? Tanggal 12? Bulannya? Robiul Awal. 12 Robiul Awal 1400 berapa? Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, beliau meninggal. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah redup pada waktu itu dengan ditinggalnya oleh Rasul SAW. Tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah ditinggalnya oleh Rasul SAW. Wahyu dari langit terputuskan. Umat harus menghadapi segala masalah sendirian. Tapi Rasul telah meninggalkan kitabullah dan sunnah. Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Perluasan Islam, Masya Allah mulai berkembang, walaupun tidak banyak. Kemudian Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Persia, bagaimana janji Rasul SAW jatuh ke tangan umat Islam. Habis. Kerajaan Persia yang sekarang ada di Iran, di Irak itu, kedudukan ah, kekuasaan Persia daerah sana, sampai ke Kabul, itu runtuh ke tangan umat Islam. Rasul SAW kala mengirimkan surat ke Raja Persia kepada Kisra. Kisra itu menyobek surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat itu berbunyi min Muhammadin Rasulillah ila Kisra. Dari Muhammad Rasulillah kepada Kisra. Katanya Kisra, siapa orang yang berani menaruh namanya di depan namaku? Disobek itu surat. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu langit, memohon kepada Sang Pencipta dengan mengatakan, Allahumma Mazik mulkau. Ya Allah robek-robeklah kerajaan mereka. Dan betul. Kita lihat orang-orang majusi, negaranya tidak pernah bangkit kembali. Api mereka yang mereka puja mati. Dan sampai hari ini mereka berusaha untuk menghidupkan kembali. Tapi tidak bakal hidup. Karena Rasul telah berdoa kepada Allah dan memohon agar dihancurkan mereka. Hancur. Persia hancur dan Islam sampai pada masa Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib terus Islam itu berkembang. Dan subhanallah jamaah, umat Islam jaya pada waktu itu. Setelah memasuki Mesir, Mesir yang negaranya Fir'aun menjadi negeri Islam. Palestina yang negara Romawi pada waktu itu Masjidil Aqsa kuncinya diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bisa masuk ke daerah Masuk ke gurun Sahara. Masuk ke Aljazair. Masuk ke Tunisia. Masuk ke Maroko. Masuk ke Kenya. Masuk ke tempat-tempat itu. Subhanallah. Betapa jawanya Islam pada waktu itu. Ditakutin oleh musuh-musuhnya. Dan negeri itu menjadi negeri Islam. Bahasa mereka bahasa Arab. Menjadi bahasa Arab. Tidak ditinggalkan negeri-negeri itu mempertahankan bahasa mereka. Peradaban Islam, kebudayaan Islam mewarnai dan tidak terwarnai. Walaupun yang namanya pengaruh dan mempengaruhi kebudayaan itu terjadi. Tapi budaya, kebudayaan Islam dan peradaban Islam dapat mendominasi pada waktu itu. Setelah ratusan tahun. Kita lihat kondisi umat Islam sekarang. Coba kita pandang ke seluruh penjuru angin ke timur, ke barat, ke selatan, dan ke utara. Kita melihat subhanallah umat Islam hidup dalam kehinaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kita lihat bagaimana umat Islam di Irak, umat Islam di Palestina, di Gaza sana. Subhanallah. Umat Islam di Suria, Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana dibantai habis-habisan. Bayi-bayi mereka disembelih dan mereka menjerit. Tapi ternyata dunia membisu. Seakan-akan mereka tidak mendengar cerita mereka. Palestina sejak tahun 1367 kira-kira. 1400, 1948. Itu Palestina dibagi dua. Diserahkan kepada Israel oleh kolonial Inggris dan sebagian kecil diberikan kepada umat Islam. Umat Islam bisa berbuat apa-apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun yang lalu, di Bosnia kita lihat, dibantai umat Islam. Mana mereka orang-orang yang suka melantunkan lagu-lagu hak asasi manusia? Mana lagu mereka? Rejuk dan hilang ditelan oleh angin. Nggak ada. Kalau umat Islam yang dibantai, hak asasi manusia ditaruh di sini. Nggak ada. Beberapa tahun yang lalu, di Myanmar, masjid umat Islam, umat Islam dibakar hidup-hidup. Mereka menjerit. Tapi kemana umat Islam? Ada. Semuanya sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Mereka tenggelam dalam mimpi dan hayalan mereka. Padahal jumlah kita itu banyak. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi di Palestina? Yang terjadi di Suri yang sekarang. Yang terjadi di Bosnia, di Myanmar, itu tidak mungkin atau tidak mustahil terjadi di Indonesia. Tidak mustahil. Tidak mustahil masjid yang kita dirikan. Tempat kajian yang kita adakan sekarang di sini, anak cucu kita bisa melihat masjid di tempat ini. Itu sesuatu yang tidak mustahil masjid ini sudah hilang. Sudah berganti dengan bangunan lain. Begitu pula masjid-masjid jamik di Kediri ini. Di seluruh Indonesia. Itu bisa jadi nggak ada 100 tahun ke depan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Islam itu akan tetap ada di Kediri. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalla Islam akan tetap ada di Indonesia. Nggak ada. Memang ada jaminan dari Allah Jalla Jalla. bahwasanya Islam itu akan ada sampai hari kiamat. Memang Allah Rasul sallallahu mengatakan لا تزار طائفة من أمتي على الحق Zahirin, la يضرهم man khazalahum hatta ta'tiya sa'wa hatta ya'ti amru sa'wahum kadzalik. Benar. Islam itu akan tetap ada sampai hari kiamat, tapi untuk tempat tertentu, apalagi untuk negeri kita nggak ada jaminan itu. Antum tahu dengan yang namanya Andalusia. Di mana Andalusia? Andalusia itu tempatnya Real Madrid. Barcelona. Apalagi Matador. Iya. Tempatnya klub-klub bola yang terkenal itu ada di sana. Itu Andalusia yang merupakan Spanyol dan Portugal. Jadi Andalusia itu Spanyol dan Portugal. Islam sudah masuk ke Andalusia sana. Jauh-jauh hari sebelum masuk ke Indonesia. Islam telah menyeberang ke dataran atau ke daratan Eropa itu pada tahun 80 92. Berapa jemaah? Coba dilihat di sini. Nah, sejak 92 Hijriah, Islam sudah nyebrang ke Andalusia. 81 tahun. Setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Islam sudah berada di Eropa. Berada di Spanyol. Dan Islam bertahan di Eropa itu sampai tahun 900 atau 897. 800 tahun lebih Islam berada di Eropa itu. Jaya Islam. Dan Islam yang berada di Eropa itu jauh lebih baik daripada Islam yang ada di Indonesia. Karena pada waktu itu mereka membawa bahasa Arab. Eropa berbahasa Arab jamaah. Eropa, Spanyol dan Portugal bahasa mereka apa? Bahasa Arab. Bahkan ulama-ulama Islam terkenal di sana sangat banyak sekali. Masjid-masjid saling bersautan ketika azan. Wanita-wanita dengan jilbab yang panjang-panjang berjalan di pinggiran jalan di antara Grenada menuju ke Valencia, menuju ke Toledo. Itu tempat-tempat yang penuh dengan umat Islam. 800 tahun kira-kira 15 generasi Islam di sana. Dan kita lihat Spanyol telah mengeluarkan ulama-ulama terbaik mereka. Kenal dengan yang namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau dari Grenada. Kenal dengan Ash-Shatibi, ash shafibi pengarang kitab al muafaqat Al-I'tisam. Beliau dari Spanyol sana. Tahu dengan yang namanya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dari Cordoba. Pengarang kitab Tafsir Al-Jami' لأحكام القرآن لتفسير أحكام القرآن ya. Nah, beliau dari dari Kordoba, dari Valencia ulama banyak sekali. Antum baca buku namanya Al-Muqtabas wal Al-Muqtabis fi ulama Al-Andalus. Itu kumpulan ulama-ulama Spanyol dan Eropa, Spanyol dan Portugal yang tidak ada di Indonesia ini ulama yang selevel dengan mereka nggak ada. Tidak ada yang karangannya sampai hari ini dipakai di timur, tengah, di barat, dan selatan, itu dipakai sampai hari ini nggak ada. Ulama Indonesia yang seperti itu belum ada dan belum terciptakan. Setelah 800 tahun Islam di Spanyol dan Portugal hilang. Habis dari sana. Kemana? Fasal balansiatan ma sya'nu mursiyatin وأين شاطبة أم أين جيان Tanyakan mana itu Sira? Mana itu Valencia? Mana itu Grenada? Mana itu Mana negeri-negeri Islam itu? Habis semua. Masjid-masjid lah ada. Sekolahan-sekolahan, pondok-pondok pesantren yang menciptakan ulama-ulama besar habis semua. Hilang. Bahkan kuburan-kuburan mereka sudah hilang sekarang. Sehingga kita tidak dengar tentang Spanyol kecuali klub-klub bola. Portugal, ya kolonial mereka yang kita dengar saja. Mana Islam di sana? Apa yang terjadi di Spanyol dan Portugal itu tidak mustahil terjadi di negeri kita. Iya, umat Islam jumlahnya banyak, tapi nggak ada artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita tentang apa yang bakal terjadi. Beliau mengatakan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an tada'a al umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha atau ila qas'atiha." Hampir-hampir saja umat-umat itu mengeroyok kalian. Sebagaimana orang yang mau makan bareng mesti manggil sahib-sahibnya. Bancaan. Kita kalau makan biasanya orang Arab makannya dulu pakai satu nampan. Iya, nggak pakai kotaan kan. Satu nampan saling manggil, yuk, yukul, yukul. Makan, makan, makan semua. Maka para sahabat ini, Ya Rasulullah. Awamin min nahnu yawma izin ya Rasulullah. Kita dikeroyok pada waktu itu karena jumlah kita sedikit. Karena yang ma'ruf, mesti yang mengeroyok jumlahnya lebih banyak daripada yang sedikit. Pasti, nggak mungkin orang seratus dikeroyok orang tiga. Ada. Wah, kita dikeroyok, kalah kita. Berapa yang ngeroyok kamu? Tiga. Nggak mungkin itu terjadi. Maka para sahabat menanyakan. Karena tradisinya yang mengeroyok mesti lebih banyak daripada yang dikeroyok. Maka ditanya, kita dikeroyok ya Rasulullah karena jumlah kita sedikit. Apa kata Rasulullah SAW? Bal antum yawma izin kasih. Jumlah kalian pada waktu itu bah banyak jumlah kalian. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'i sail. Tapi kalian pada waktu itu seperti buih yang diombang-ambing oleh, yang dibawa oleh banjir. Ke timur, ke timur, ke barat, ikut ke barat. Nggak ada bobotnya. Subhanallah. Jumlah umat Islam sekarang ini 1,6 miliar jumlah umat Islam di Indonesia ini berapa? Berapa jemaah? 87,1 persen. Kalau dari 230 juta kira-kira 200 juta lebih lah umat Islam. aku gusa. Tahu yang namanya gusa? Buih itu. Ditiup gini terbang. Mau jumlahnya satu truk. Satu truk buihnya. Satu orang aja ditiup. sedikit Sedikit-sedikit terbang. Kasih kipas angin satu. Terbang. Walakin aku mengusah kawasani. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهِ مِنْ قُلُوبِ maha الْمَهَابَةَ Dan Allah Jalla Jalla akan menarik, mencabut dari hati kalian, dari hati musuh kalian, rasa gentar kepada kalian rasa gentar kepada kalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan nusir tu birru'at. Aku ini dibantu dengan rasa takut. Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Takut musuh-musuh Islam. Mendengar nama Islam kabur mereka. Ya sudahlah, daripada kita perang kita mending ngalah. Itu dulu. Rasul mengatakan Allah bakal cabut rasa takut musuh kalian kepada kalian nggak takut lagi. Orang wasi sampean masih kecil. Masih besar, saya kecil, nggak takut sama kau. Karena apa? Karena sudah dicabut rasa takut, rasa gentar dari musuh-musuh. Dan itu terjadi. Kalau kita lihat ketika perang Badar, berapa melawan berapa? 300 belasan melawan 1000. Takut sahabat? Enggak takut. Yang takut malah yang 1000. Pada waktu perang Uhud 700 melawan 3000. Yang 3000 kabur mereka. Yang 700 bertahan pada waktu itu. Pada waktu perang Khandaq Jumlah umat Islam cuma 3.000 yang bisa perang di Madinah. Yang datang mengepung 10.000. Nggak takut umat Islam. Dan saya contohkan bagaimana musuh Islam takut itu dengan kejadian Perang Yarmouk. Perang Yarmouk ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Antara umat Islam dengan Romawi. Kejadiannya di daerah Syam. Daerah yang sekarang jadi Yordania, Palestina, dan Libanon dan Suriah. itu yang namanya Syam. Kejadian itu di sana. Komandan umat Islam pada waktu itu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Yang awalnya komandannya adalah Khalid bin Walid. Kemudian Umar menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinannya kepada Khalid bin Walid. Masya Allah. Selalu semangat Ustaznya. Kayaknya disuruh minum Ustaznya. Nah, kepemimpinan diberikan kepada Khalid bin Walid. Akhirnya pada waktu itu jumlah umat Islam 50 ribu. 50 ribu orang, bukan 50 ribu tentara. Karena barisan tentara umat Islam ini bukan tentara semuanya. Ada yang guru ngaji dipanggil jihad, berangkat jihad. Ada yang tukang kebun, panggilan jihad, berangkat jihad mereka. Sedangkan Romawi jumlah tentaranya adalah 200 ribu tentara kafir. Tentara yang memang kerjanya tiap hari kayak di sini tentara kita, ABRI kerja tiap hari apa? Jual bakso? Enggak. Latihan perang tiap hari. Dan 200 ribu tentara Romawi tentara semuanya. Yang memang kerjaannya sebagai tentara. Yang umat Islam 50 ribu itu campur aduk. Ada yang tentara memang. Ada yang guru ngaji, ada yang tukang kebun, ada yang mungkin jualan, apa. Ketika penglihat mereka datang. 50 ribu melawan 200 ribu salah satu tentara Romawi, salah satu panglima tentara Romawi ini manggil anak buahnya. Anak buahnya yang dipanggil ini Nasrani Arabi. Orang Nasrani tapi Arab. Orang Nasrani tapi Arab. Ngomonglah pemimpinnya. Udkhul ila mu'askaril kaum. Kau coba masuk ke tendanya mereka. Ke tendanya orang Islam. Apa sih yang mereka lakukan? Kau coba lihat apa yang mereka kerjakan di tenda itu. Terus datang ke sini kasih tahu aku. Akhirnya tentara Nasrani Arab ini menyusup ke tenda orang-orang Islam. Tidak ada yang mencurigai. Kenapa? Fisnya, wajahnya Arab. Lisannya Arab. Ngomongnya bahasa Arab. Lisannya, lisannya bahasa Arab, wajahnya bahasa Arab. Dia nyusup. Masya Allah. Kayaknya ini tanda-tanda ini. Apa ustadznya disuruh berhenti sudah ngomongnya ya? Saya tinggal berapa menit? Ustaz? Oh, masih panjang ya? Alhamdulillah. Senang jemaah insya Allah panasnya akan hilang sebentar lagi. Akhirnya si tentara ini menyusup ke barisan muaskar ke tenda-tenda orang Islam pada waktu itu. Dia masuk ke sana. Dia ketika matahari terbenam sampai matahari terbit. Kemudian di pagi harinya dia nyusup di sana terus dia di tenda itu sampai matahari terbenam. Setelah itu dia pulang. Dia pulang menuju ke panglimanya. Apa kata dia? Dia mengatakan kepada panglima ini, "Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-lail kullah. Yusallun wa yasumuna an-nahar wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Law yasrif malikuhum laqata'u yadah." ولو زنى لرجموه لإيثارهم الحق على أهوائهم واتباعهم إياه على الهوى نعم Katanya tentaranya ini aku baru datang dari satu kaum, dari satu kelompok manusia yang kerjaannya mereka di malam hari itu begadang nonton bola. Iya. Nah. Begadang main gapri tidak. Yaqumuna al-lail yuzallun. Malam harinya mereka hidupkan dengan bermunajat kepada Allah Jalla Jalla dengan rukuk dan sujud menghadap kepada Rob mereka. Sholat orang Islam itu di malam hari. Sekarang kita pasang beker, ada pertandingan bola nanti. Baru dipasang itu bekernya. Sholat malam kalau bangun, sholat nggak bangun nggak sholat. Itu para sahabat dan tabi'in yaqumulail yusallun wa yasumunan naha di siang harinya mereka itu berpuasa Sebagian di antara kita tidak kenal dengan puasa sunnah. Yang kenal cuma sama Ramadan. Selesai Ramadan, ketemu puasa kapan? Ramadan tahun depan. Nggak ada puasa sunnah. Ya kan nggak wajib ya nggak wajib Tapi kita melihat bagaimana Allah Jalla Jalla memberikan karomah kepada hamba-hambanya kala mereka banyak ibadahnya dan benar yang mereka lakukan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting sekali. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian di antara kita hidup sendirian. Tetangganya mau berbuat yang tidak senonoh bukan urusan saya. Masya Allah di masyarakat kita dulu kalau ada anak tetangganya rokokan momen masih kecil rokokan maka tetangganya akan melaporkan kepada bapak eh mas anaknya sampean rokokan. Sekarang ya itu urusanku. Sudah nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah mulai banget. Salat-salat di masjid kita lihat mungkin di masjid sini nggak lah. Di masjid-masjid yang lain. Itu kita salat anak main-main, itu jemaah nggak ada yang ngurusin. Salat Jumat, anak rame-rame nggak ada yang ngurusin. Bukan anak saya, hilang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sedangkan kelompok itu muru muru ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Kemudian si Nasrani memberikan satu sifat yang terkenal sifat itu. Ruhbanul lain wa fursanun nahar. Mereka itu adalah seperti biara-biara, seperti pendeta-pendeta di tempat ibadah mereka. Di malam hari mereka menghidupkannya dengan ibadah dan di siang hari mereka adalah pendekar-pendekar dan jawara-jawara. Itulah sifat mereka. Andai kata rajanya mencuri dipotong tangan rajanya. Andai kata rajanya berzina pasti dirajam. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran. Apa akhirnya kata panglimanya ini? Setelah dapat berita informasi dari anak buahnya ini, maka dia mengatakan lain kana haula'il qaum kama taz'um wa kama dzakarta la batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahum aw liman yuridu qitalahum. Kalau benar yang kau katakan bahwasanya umat Islam itu seperti itu, maka perut bumi itu lebih baik daripada punggungnya. Mati itu lebih baik daripada perang sama mereka takut 200 ribu, takut sama 50 ribu. Dan betul, Allah memberikan kemenangan buat umat Islam pada waktu itu. Takut musuhnya. Padahal jumlah Islam, jumlah umat Islam pada waktu itu lebih sedikit. Dan sekarang jumlah umat Islam lebih banyak musuhnya nggak takut. Kita bisa bayangkan kejadian di Maluku, di Poso, Negeri kita jumlah umat Islamnya 200 juta. Beberapa gelintir orang membunuh umat Islam di Poso, umat Islam di Maluku, takut mereka. Takut sama yang di Jawa. Gak takut. Karena apa? Huda. Bui. Huh, gak ada apa-apa. Ada apa ditakutin umat Islam katanya? Gak ada bobot Kemudian Rasul SAW mengatakan, وَلَا يَكْلِفَنَّ fi فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ Allah akan ngasih penyakit di hati kalian. Yang namanya wahan. Allah akan lemparkan di hati kalian penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Para sahabat bertanya, وَمَا الْوَهَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ maut. Cinta dunia dan takut mati. Jamaah, kalau ada konser. Konser. Konser apa? Penyanyi-penyanyi lah. Itu nggak usah bikin undangan. Ngantri bayar. Antum coba berhenti di depan pintu-pintu konser itu tanya. Islam, Islam, Islam, Islam. Tanya nanti yang masuk. Islam. Ah, masjid sekarang. Coba berangkat ke masjid sholat maghrib. Berapa orang yang masuk masjid? Jarang. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Allah timpakan di hati kita hubbud dunia. Pagi, mau keluar rumahnya yang dipikirin dunia. Lupa baca doa, keluar rumah. Bangun tidur. Bangun tidur. Sekarang yang muda-muda kalau bangun tidur. Ah. Oh ya, Masya Allah. Enggak ada yang namanya jawab Alhamdulillah Alladhi ahyani Ba'dama amatani wa ilaihin nusyur Mana doa ingat mati itu mana Bayangkan doa setelah tidur itu apa Ya Allah Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku Kita ini ingat akhirat bukan ingat dunia Ya Allah Alhamdulillah bakal kembali kepada Allah aku nanti Itu sudah mulai terkikiskan Yaitu namanya hubud dunia Orang sekarang kehilangan umpamanya kelewatan subuhnya sehingga dia tidak bisa mendapatkan keuntungan satu juta. Ribut dia. Tapi kehilangan dua rakaat sebelum subuh nggak pernah ribut. Karena dia tidak pernah tahu bahwasanya rakaat al-fajr khairun minat dunia. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isi. Nggak tahu. Ukuran dia adalah puluh semuanya. Mau tidur pun yang dibikin, oh fulan punya utang belum bayar ya. Yang itu toko barang dagangan belum datang. Mana doanya sebelum tidur? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Amut. Doanya ingat mati, bayangkan. Bukan ingat dunia. Ya Allah, dengan namamu aku mati. Kalau mati, ya Allah, aku mati dengan namamu. Kalau hidup, aku hidup dengan namamu. Ya Allah. Ingat mati. Dan ini yang terjadi dengan umat Islam. Rasul menggambarkan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nah, Ma'asyil muslimin hadis ini wadkan oleh Abu Daud dan hadis ini sahih. Bukan itu yang hendak saya kita Rasulullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan informasi kepada kita tentang apa yang bakal terjadi dan apa solusinya. Rasul mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza tabayatum bil ainah." Kalau jual beli kalian sistemnya ainah. Ina itu nanti Ustaz Abdul Azim akan jelaskan. Itu salah satu sistem jual beli riba terselubung. Terselubung. Sekarang ini ada nggak riba jemaah? Jemaah, ada nggak riba? Kita meminjamkan uang 100 juta dengan riba 10 persen ada? Nggak ada orang nggak bakal mau uh, riba haram masuk neraka riba. Tapi dengan bunga apa yang nggak mau dikasih bunga jemaah? Ada yang nggak mau dikasih bunga? Bunga Ustaz, saya nggak nggak ngeribain Ustaz. Cuma saya ngasih bunga sama jamaah supaya hatinya senang dikasih bunga. Kalau sistem jual beli kalian itu ainah, sistem riba terselubung. Seakan jual beli, padahal dia itu riba. Dan orang sekarang hampir susah lepas dari riba. Hampir susah. Yang nggak mau riba kena debunya riba. Itu orang-orang yang punya duit pada teleponin. Ini ada pinjaman sekian-sekian. Itu yang diteleponin orang-orang. Agar kita terpancing dan ngambil riba. Iza tabaya'tum bil Waradaitum bil zara' wa akhadtum aznab al baqar wa taraktumul jihad. Kalau kalian itu sudah jual belinya, sistemnya riba terserubung itu aina. Yang kedua, kalian sudah sibuk dengan perkebunan kalian, dengan tanaman kalian, rumahnya dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan yang indah, seneng dengan siapa yang nggak suka dengan itu. Dan sibuk dengan pertanian, wa akhadtum aznabal bakar dan kalian mengikuti ekornya sapi dulu itu kalau bajak sawah pakai sapi, sekarang pakai apa? Pakai mesin sekarang kan, lebih sangar lagi wa taraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, apa yang bakal terjadi? Sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau itu yang kalian lakukan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian, menguasakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian, walaupun banyak jumlahnya. Hina. enggak ada artinya, enggak ada harganya. Ditendang, diinjak-injak, hak asasi manusia, hak asasi manusia nggak ada buat umat Islam. Hina. Kapan kehinaan akan dicabut dengan satu? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi syaratnya satu. Kalau kita menginginkan Allah mencabut kehinaan dari diri kita, kita kembali kepada agama kita. Agama yang mana? Jemaah, ada sekarang di Indonesia agama Islam versi Lia Eden. Ada agama Islam versi liberal. Ada agama Islam versi versi apa lagi? Ahmad Musaddiq. Ada, aduh sudah banyak sekali sekte-sekte yang ada di muka bumi ini sekarang. Rasul mengatakan hatta tarji'u ila dinikum yang diajak ngomong itu para sahabat Nabi. Ya agama yang dipraktek oleh sahabat Nabi itu yang harus kita kembali ke sana. Kalau kepingin Islam ini jaya. Kalau tidak, tidak bakal jaya. Kita harus kembali bagaimana Rasulullah SAW menancapkan pilar-pilar tauhid. itu. Kita kadang kala melihat wanita-wanita tidak pakai kerudung. Hati kita sakit. Kita ingin bagaimana perempuan ini bisa berkudung. Iya itu baik. Tapi sebenarnya kerudung itu bermula dari adanya iman di dalam hati yang perlu kita pupuk. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memupuk iman para sahabat. Setelah dipupuk hatinya dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, kewajiban apa saja, perintah apa saja itu ringan. Karena tauhid telah bercokol di dalam hati. Kita harus kembali kepada agama kita secara kafah. Secara kafah. Masyur muslimin, penanggalan kita penanggalan apa? Penanggalan Masehi. Sebentar lagi kita lihat umat Islam akan merayakan tahun baru. Tahun barunya siapa? Masehi. Masehi itu artinya Kristus. Yang memang diadakan berkenaan atau berkaitan dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dan kita lihat umat Islam masih mengekor kepada mereka. Kalau kita masih mengekor kepada musuh-musuh Islam, apa kita bakal ada di depan jamaah? Sampai sekarang Alhamdulillah, saya belum pernah melihat ekor itu di depan. Apa mungkin kelak umat Islam bakal di depan? Kalau ternyata dia jadi ekor. Nggak mungkin. Kita harus kembali ke agama kita secara kapal. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwasanya kita tidak punya yang namanya tahun baru. Natalan nggak punya. Penanggalan kita Hijriah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mengumpulkan umat Islam. Para sahabatnya untuk menentukan bahwasanya tahun Islam dimulai dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi Dan kita di jam kita masih pakai tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal berapa sekarang? 29. 29.30? Tanggal 29. Tanggal berapa? Tanggal 29. Diganti, dirubah semuanya. Ada kajian-kajian tanggalnya hijrah. Kenapa? Saya orang Islam. Saya orang Islam. Boleh ditulis karena kita di di sini ada masehi, kita tulis setelahnya masehi. Tapi penanggalan kita harus tetap Islam. Beberapa hari lagi akan berpindah tahun dari 2013 ke 2014. Saya melihat di pinggir-pinggir jalan sudah mulai dijual trompet-trompet. Topi-topi, balon-balon. Orang tua tanpa sadar membelikan anaknya. Tidak tahu bahwasanya hari itu adalah hari kemenangannya orang-orang Kristen. Hari kemenangannya orang-orang Nasrani. Oke lah mereka punya ibadah, punya hari raya silahkan. Itu hak mereka. Tapi kita punya hari raya sendiri. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, Melihat orang-orang Ansor memiliki dua hari raya. Rasul bertanya, Mahaganil yauman. Ini dua hari ini hari apa sih? Kata mereka, itu dua hari Kunnanal Abu fihima fil jahiliyah. Pada waktu hari jahiliyah Rasul, kita biasanya berpesta di hari itu. Bersenang-senang pada hari itu. Apa kata Rasul SAW? Qad abdalallahu lakuma. Allah telah memberikan ganti buat kalian yang lebih baik dari keduanya. Idul Fitr wa Idul Adha. Selesai. Kita berpesta, kita bermain, kita bersenang-senang pada dua hari raya itu. Adapun hari raya tahun baru bukan hari raya umat Islam. Silahkan yang Nasrani mau merayakan itu hak mereka. Tapi kita umat Islam tidak. Kenapa? Muslim. Kenapa? Saya Muslim, Mas. Saya bukan orang Nasrani. Karena saya Islam. Saya tidak ikut mereka. Ma'asyurah muslimin. Rasul sallallahu alaihi memang mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta la dakhala juhra dabbin la dakhaltum. Rasul mengatakan kalian ini bakal mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Mengikuti mereka sejengkal sama dengan sejengkal. Sedirak sama. Dengan sedirak. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubangnya biawak. Bukan biawak, maaf. Bob. Bob itu binatang di padang pasir. Seperti iguana padang pasir yaitu pemakan daun-daunan. lubangnya itu susah banget. Kalau orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang itu, kalian bakal ikut. Dan itu yang terjadi. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wan Nasara? Yang bakal kita ikutin itu Yahudi dan Nasrana? Atau Rasul Faman Ha'ula? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan itu yang terjadi. Dan Rasul memperingatkan kepada kita dengan mengatakan, Man tasyabbaha biqawmin fahuwa minhum. Hadis rahu Abu Daud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan. Yang menyerupai suatu kaum, kita lihat anak-anak muda Islam rambutnya dimulai di gaya apa? Gaya apa namanya? Pung, iya. Gaya pung di sininya dicoret-coret sedikit. Bangga dia. Termasuk dari golongan mereka. Yang menyerupai orang Nasrani termasuk dari golongan Nasrani. Para ulama sepakat tentang diharamkan kita menyerupai suatu kaum. Cuma sebagian di antara mereka mengatakan apakah sampai ke tingkatan kufur. Kalau itu mempengaruhi akidah dia, maka akan masuk ke tingkat kufur. Tapi kalau tidak, maka dia akan terprosok dalam suatu perbuatan yang haram. Para jamaah, dilarangnya kita bertasyabuh dengan musuh-musuh Islam. Dikarenakan meniru secara zohir, itu dapat mempengaruhi niru secara batin. Coba lihatlah anak kita. Jangan yang tua-tua. Anak kita kita pakai kacamata hitam. Ya. Bajunya segini. Celananya jin. Pakaiin sepatu. Lihat jalan gayanya. Beda nggak kalau dipakein sarung dia? Beda. Karena pengaruh dohir itu. Dia akan jalan seakan-akan, wah, preman-preman gitu. Anak yang satunya pakaiin sop. Pakai topi putih. Suruh jalan. Keluar bahasa Arabnya. wow oh, Allah, Allah. Walaupun nggak bisa bahasa Arab, dia ingin niru. Jadi zohir itu berpengaruh kepada batin. Dan antum melihatlah, kalau tentara pakai baju biasa, pakai sarung sama baju biasa, kira-kira gaya tentaranya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Gayanya kayak Masya Allah gitu kan. Ketika dia pakai sepatu tentara dan baju tentaranya, jalannya lain sudah tentara awak kita itu, kan? itu berpengaruh. Jadi kita meniru satu kaum bakal mempengaruhi batin kita. Mempengaruhi batin kita. Maka Rasulullah SAW melarang kita dan kita sebagai umat Islam akan jaya kembali ketika kita kembali ke agama Allah Jalla Hatta tarji'u ila dinikum. Dan Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan wala yuslihu akhir hadhihi ummah illa ma aslaha awwalah. Kata Imam Malik, umat ini tidak akan benar. Tidak akan lempeng lagi kecuali seperti apa yang telah memperbaiki mereka pada masa awal. Itu dengan menegakkan agama Allah di muka bumi ini dengan benar. Pelan-pelan, tapi harus pasti. Mulai masjid kita hidupkan. Keluarga kita kajian-kajian, tauhid kita ajarkan. Insya Allah kita akan kembali jaya. Dan agama Allah Jalla Jalaluh akan memberikan ketentraman dan kedamaian di muka bumi ini. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu panas. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan mungkin sudah saatnya kita kembali. Fadal Barakallahu Jazakumullah khairan kasiran atas apa yang disampaikan oleh Bunda Ustaz Fasik bin Riza Hasan Basalamah. Uh, eh, sebuah motivasi yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya dan faedahnya juga begitu luar biasa. Karena barangkali satu saat kita akan mendapati kenyataan-kenyataan yang memilukan sebagaimana telah didapatkan oleh saudara kita kaum muslimin yang ada di negeri-negeri di luar negeri kita ini beliau menyebutkan dalam makalahnya ini uh, bagaimana untuk kita terhindar dari merasakan masalah-masalah yang pernah